Para ikhwan dan para akhwat rahimakumullah jami'a. Sebelum kita memulai acara kajian kita kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, insya Allah kajian atau ada beberapa kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Kiranda Andirja di Yogyakarta. Ya dimulai pada hari ini di Masjid Jamil Rahman kajian yang akan disampaikan dengan judul Al-Iman bil Yaumil Akhir. Iman kepada hari akhir. Kemudian besok tanggal 29 Mei hari Kamis tanggal 29 Mei beliau juga akan menyampaikan taklim di Maskam, Masjid Kampus, jam 8 sampai selesai, jam 8 pagi, dengan materi adab-adab keseharian, adab-adab keseharian seorang Muslim. Kemudian masih hari yang sama, hari Kamis, tanggal 29 Mei, beliau juga akan menyampaikan taklim di Masjid Islamic Center Bin Bas jam 18.00 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat dengan materi berdakwah dengan tulisan. Ya ini beberapa kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Firanda Andirja di Yogyakarta. Tayyib. Pada hari ini materi yang akan beliau sampaikan tentang al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Uh, eh, insya Allah kajian kita kita akan laksanakan sampai menjelang sholat asar. Karena materi kita sangat panjang. Sesi yang pertama kita mulai sekarang jam 8.45 sampai jam 10.30. Ya, kemudian kita istirahat kurang lebih seperempat seperempat jam atau 15 menit sampai eh, apa namanya setengah jam. Kemudian kita lanjutkan lagi jam 11 sampai sholat zuhur. Ya, kemudian kita sholat, kita istirahat. Insya Allah ada snack atau makanan ringan yang disediakan oleh panitia. Kemudian setelah sholat zuhur kita lanjutkan jam 13.00 sampai jam 1 sampai jam 2 siang. Kemudian sesi yang terakhir jam 2 sampai asar kita akan adakan tanya jawab. Ya ini susunan acara taklim yang akan disampaikan oleh Ustadz Piranda Andirja. Kemudian eh, sebelum kita memulai acara kajian kita, kami akan sampaikan sedikit biografi ringkas Ustadz Al-Firanda. Eh, nama beliau Firanda Andirja, kunyah Abu Abdul Muhsin, tempat tanggal lahir, lahir di Surabaya tanggal 28 Oktober 1979. Status sudah menikah, Kemudian pendidikan beliau TK sampai SMA di Kota Sorong. Kemudian ambil S1 Fakultas Hadis di Islamic Center Islamic uh, University of Madinah Al Munawwarah atau Jamiah Islamiyah. Kemudian S2 juga di uh, kampus yang sama hanya saja fakultasnya berbeda, fakultas dakwah jurusan akidah. Ya, kemudian sekarang beliau sedang mengambil eh, program doktor di sana dengan jurusan yang sama, jurusan akidah. Kemudian karya-karya beliau banyak sekali. Ya, tulisan-tulisan yang sudah beliau tulis di antaranya lerai pertikaian, sudahi permusuhan, sejarah berdarah sekte Syiah, Ketika sang Habib dikritik berjihad melawan riak dan ujub dari Madinah ke Radio Roja, banyolan Syiah, Imamiyah, ajaran mazhab Syafi'i yang ditinggalkan dan lain-lain. Ini apa namanya karya yang telah beliau tulis dan untuk e, menyingkat waktu kepada Ustaz Firanda kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama belajar tentang al-iman bil yaumil akhir ya salah satu dari rukun iman dari enam rukun iman yang sangat penting dalam uh, mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari dan yang akan kita pelajari adalah suatu bahas yang saya tulis pada tahun 2006 ya di awal saya masuk di magister ini bahas yang diwajibkan bagi setiap mahasiswa uh, di magister ada bahas bulanan sini ditulis masing-masing mahasiswa diberi tugas dengan judul tertentu. Misalnya rukun iman. Jadi ada mahasiswa yang diberi tentang masalah iman kepada takdir, ada yang iman kepada Allah, ada iman kepada ini. Saya kebetulan mendapatkan tugas al-iman bil yaumil akhir. Setelah itu kita kumpulkan, kemudian dibacakan masing-masing baca, kemudian setiap minggu diperdebatkan. Jadi masing-masing mencari kesalahan temannya. Ya, jadi bahasanya dihabisi oleh teman-teman. Kamu begini, kamu begini. Untuk melatih seorang terbiasa dikritik dan terbiasa mengkritik. Ini penting dan ini memang sengaja dijadikan kurikulum dalam uh, di Universitas Islam Madinah sehingga seorang terbiasa dikritik dan punya mental untuk dikritik. Tulisannya ya, bisa salah, namanya manusia bisa salah dan bisa benar. Juga dilatih tentang amanah ilmiah. Karena sebagian orang tatkala menulis bahas, dia menukil dari suatu buku tanpa menyebutkan sumber buku tersebut. Ini kalau ketahuan sama teman-teman saya, habislah saya. <laughs> Jadi dan sempat ada yang ketahuan seperti itu. Dan sempat saya ingat suatu saat ada pembahasan di hadapan Syekh Abdul Razak. Ini waktu itu yang apa? Yang di antara dosen-dosen kita adalah Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Dan masalah amanah ilmiah benar-benar kalau itu karya orang kita sebut karya orang, kalau itu hasil penelitian kita, maka itu hasil penelitian kita. Tidak boleh kita menggambarkan bahwasanya itu penelitian kita padahal itu adalah hasil tulisan orang lain. Suatu saat ada teman saya, dia menulis, wallah alam mungkin dia buru-buru karena tugas kita sangat banyak ketika itu. Sangat banyak memang, tugas sangat berat. Setiap minggu harus bahas, harus bahas, harus bahas. Belum baca bahasnya teman untuk mengkritik dan belum untuk bersiapkan diri untuk diserang oleh teman-teman. <laughs> Pokoknya tiap minggu seperti itu. Akhirnya ada teman saya yang nulis satu bahas, bahas yang bagus, dia lupa untuk mencantumkan uh, dari mana buku dari mana dia men, apa menukil karya ilmiah tersebut. Pembahasan cuma mungkin setengah halaman tapi bagus kata-katanya dan padat jadi indah. Ternyata dia mengambil dari suatu risalah ilmiah yang dia tidak menulis sumbernya. Maka tatkala terjadi munakosyah ada teman saya yang mengungkap hal ini. Mengungkap di hadapan Syekh Abdul bahwa sini orang ini telah berdusta ya. Kadang-kadang kasar teman-temannya. <laughs> kadang-kadang kasar. Kita pun nggak setuju, tapi kadang-kadang kasar. Akhirnya si Abdul Razak begitu marah ya, terbawa karena masalah amanah ilmiah itu masalah penting bagi seorang santri atau seorang mahasiswa. Maka teman tersebut tidak bisa menjawab ketika di di debat. Akhirnya si Abdul Razak mengatakan, "Saya mampu untuk mengeluarkan kau dari universitas sekarang juga, saya mampu." Kenapa kau melakukan demikian dengan tegas? Ini kedustaan tidak pantas bagi seorang mahasiswa seperti ini menukil hasil karya ilmiah orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Dan itu kalau dipraktekkan terhadap tulisan-tulisan di majalah-majalah wah repot. <laughs> Karena saya sering dapati tulisan-tulisan yang kesannya seakan-akan karya dia, takhrij hadisnya, macam-macamnya ternyata cuma nukil dari buku lain kemudian buku tersebut tidak disebutkan. Jadi ini sifat-sifat orang munafik yuriduna yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu mereka suka untuk dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan. Ya. Akhirnya teman saya tadi minta maaf dia menyebutkan uzur dia karena saya tidak sengaja dan macam-macamnya. Qadarullah pas teman yang mengkritik tadi dikritik ternyata dia juga begitu. <laughs> Ini pengalaman aja. Sampai saya nggak kuat, makanya teman saya langsung yang yang tadinya dihabisi kemudian apa namanya membantah habis disebutkanlah syair-syair tentang apa namanya <laughs> dihabisilah sama sama teman saya yang tadinya dihabisi dia juga sekarang menghabisi ya dia sampai sebutan apa atan an khuluqin apa dalam apa syairnya gimana eh, atan atanha an khuluqin apa arun alaika idza fa'altahu azimu ya disebutkan apa kau melarang satu perangai sementara kau sendiri melakukannya ya atanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu apa kau melarang suatu perangai sementara engkau sendiri melakukannya arun alaika idza fa'altu azimu ini perkara yang berat jika kau melakukannya sampai Syekh Abdul Razak mengatakan inna minal bayani la sihra sungguh benar di antara penjelasan adalah sihir jadi yang dulu Syekh tersihir oleh orang ini <laughs> sekarang dia terungkap sihirnya akhirnya sama-sama ya begitulah akhirnya alhamdulillah selesai masalah tapi dari situ kita mengambil pelajaran yang sangat besar bahwasanya setiap orang bisa salah dan bisa benar, apalagi baru ukuran magister, apalagi baru ukuran doktor. Sementara para ulama saja bisa salah dan bisa benar. Oleh karenanya aneh jika ada seorang kemudian tidak mau dikritik padahal masih ustadz kroco. <laughs> tidak mau dikritik. <laughs> nah, tidak pernah dia dilatih untuk dikritik. Dia merasa benar terus dan dia merasa kalau dia dikritik berarti harga dirinya akan jatuh sehingga dia yatamada 'alal batil, bertahan keras di atas kebatilan. Oleh karenanya ikhwan, ini bahas ini penuh dengan kesalahan waktu diketik sama teman-teman sepertinya saya belum mengkoreksi lagi kalau antum dapati kesalahan-kesalahan kritik saja nggak jadi masalah ya. antum kritik ya antum coba latihan menjadi mahasiswa magister mengkritik tulisan anak ya <laughs> nggak jadi masalah para hadirin rahmatullah subhanahu wa taala eh, kita akan bacakan eh, bahas ini ya siapa yang baca ini Hah?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 البحث فيه هو الإيمان باليوم الآخر وهو موضوع في غاية الأهم حيث أنه ركن من أركان الإيمان التي العبد مؤمنا حتى يؤمن بها كلها قال تعالى وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ثم أن كثيرا من الناس على غفلة من اليوم الآخر وقد قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى فهري بكل مسلم لا سيما طالب العلم في قسم العقيدة أن يذكر نفسه دائما بهادم اللذات وأنه سيلقى الله وليس بينه وبين الله ترجمان وأن الله سيكشف وسيجزي عمله كبيرا وصغيرا سرا وعلنا Di sini saya sebutkan tentang pentingnya uh, masalah aliman bil yaumil akhir karena banyak orang yang mereka lalai dari aliman bil yaumil akhir sebagaimana firman Allah bal tu'thirunal hayatad dunya. Kebanyakan orang ya mendahulukan kehidupan dunia padahal akhirat adalah yang lebih baik dan lebih kekal. Kenapa? Karena sifat manusia, sifat dasar manusia mereka beriman dengan apa yang dilihat oleh mereka Adapun aliman bil yaumil akhir termasuk aliman bil ghaib, semuanya gaib. Jadi karenanya orang cenderung untuk condong kepada apa yang nampak di hadapan di hadapan mata. Padahal saya sebutkan di sini bahwasanya Allah akan menghisapnya dan dia akan dihisap oleh Allah tanpa ada penterjemah ya, langsung dan Allah akan mengungkap segala perbuatannya baik yang kecil maupun yang besar, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. E, langsung aja kita buka halaman 5. Al-Faslul Awal Ta'riful Imani Bil Yawmil Akhir. Sebentar saya ingin uh, eh, tahu dari para hadirin yang tahu bahasa Arab bisa baca kitab gundul coba angkat tangan. Yang bisa yang yang bisa baca kitab gundul tolong angkat tangan. Ya, yang angkat tangan. Satu ya. Yang lain gimana? Hah? Yang lain belum bisa. Ya, berarti harus banyak dijelaskan ya. Ya, nggak apa-apa deh. Baik. Al-fasl awal ta'riful imani bil yaumil akhir wa manzilatuhu minad din. Al-mabhasul awal ta'riful imani bil yaumil akhir. Akhir al-hamzah wal kha wal ra aslun wahidun ilaihi tarji'u furu'uhu wa huwa hilafu taqaddumi al-yawmul akhir summiya bidzalika summiya bidzalika أيام ba'da ayyamid dunya wa qila بعد akhiru yawmin ba'da lailatin uh, eh, al-yawmul akhir al-akhir dari akhir dari kalimat dari hamzah kha dan ra dan kalau kita dalam membahas untuk mengetahui makna dari satu kalimat biasanya kita kembali kepada kitab Maqayisul Lughah Ibnu Faris karena kitab Maqayis Lughah Ibn Faris ini beliau sering menyebutkan e, kalimat ini seluruh kata yang terdiri atas tiga huruf misalnya hamzah, kha dan ra maka seluruh maknanya akan kembali pada makna ini. Ini ini tersebutin dalam kitab Maqayisul Lughah. Dan ini sering digunakan oleh para ulama. Seperti misalnya kalimat apa saja? Misalnya lah. seluruh seluruh fiil yang ada huruf ko dan ta dan lam akan kembali kepada makna ini karena bagaimanapun makna syariat pasti diambil dari makna makna lugawi karena e, syariat Islam turun di bangsa Arab ya sehingga istilah-istilah syar'i tidak akan lepas dari istilah lugawi hanya saja istilah lugawi dikhususkan menjadi makna tertentu contohnya salat salat dalam bahasa Arab artinya doa tatkala maksudnya salat gerakan-gerakan tertentu artinya doa dengan bentuk seperti ini Haji maksudnya adalah misalnya ziarah atau mengunjungi. Tatkala yang dimaksud dengan haji sebagaimana kita kenal artinya menziarahi Mekah atau menziarahi Ka'bah. Maksud saya segala istilah syar'i pasti ada hubungannya dengan hubungannya dengan makna lugawi. Contohnya seperti ini, al-iman bil yaumil akhir. Akhir dalam bahasa Arab artinya khilafut taqaddum. Lawan dari eh, apa namanya? depan, artinya dia yang paling terakhir. Yang terakhir sini maksudnya dia adalah akhir dari Eh, kata di sini pertama ba'da di dunia. Jadi setelah hari-hari dunia ada namanya yaumil akhir. Hari-hari dunia silih berganti. Adapun hari akhir tidak ada silih berganti, tidak ada malamnya. Hari akhirat tidak ada malamnya. Hari akhirat tidak ada malamnya, maka disebut dengan hari akhir. Karena kalau ada malam akan ada hari berikutnya. Kalau ada malam akan ada hari berikutnya ini penjelasan sebagian ulama. Oleh karenanya kata mereka di akhirat tidak ada malam, senantiasa siang آه، terus. أما الإيمان باليوم الآخر في الشرع وهو الإيمان بكل ما أخبر به بكل ما أخبر به الله في كتابه وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيدخل فيه الإيمان بأذاب القبر ونعيمه الإيمان بالبعث والإيمان بما بعد البعث من الحشر والشفاعة wal hisabi wal mizan was wal jannati wan nar. Jadi aliman bil yaumil akhir definisinya adalah beriman tentang apa yang terjadi setelah kematian. Apa yang terjadi setelah kematian. Karena orang kalau sudah meninggal dunia dia akan masuk dalam al iman dalam alam akhirat. Alam barzah merupakan awal dari alam akhirat. Oleh karenanya sebagian ulama yang bahas tentang al iman bil yaumil akhir mereka akan sebutkan tentang sakaratul maut sebagai mukadimah dari al-iman bil yaumil akhir. Akan tapi dalam bahasa saya, saya tidak menyebutkan. Saya langsung mengenai masalah azab kubur dan nikmat kubur. Dan selanjutnya sampai surga dan neraka. Azab kubur, nikmat kubur, kemudian yaumul kebangkitan, yaumul ba'fi, kemudian setelah itu yaumul hisab, eh, al-mahsyar setelah dibangkitkan kemudian di padang mahsyar setelah di padang mahsyar kemudian hisab setelah hisab kemudian mizan setelah mizan kemudian al-haud setelah haud misalnya setelah itu sirat setelah sirat kemudian surga dan neraka ini semua pembahasan al-iman bil yaumil akhir. Dari sini kita tahu bahwasanya pembahasan iman bil yaumil akhir pembahasan yang sangat panjang sekali. Makanya bahas yang saya tulis ini e, singkat, tidak tidak panjang lebar karena e, pembahasannya terlalu kompleks dan terlalu banyak. Al-mabhasu sani manzilatuhu ad din tatajalla manzilatu tatajalla manzilatul imani bil yaumil akhir fi umurin taliyatin huwa ruknun min arkanil iman كما ورد في حديث جبريل المشهور وكما ذكره الله في آيات كثيرة كقوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين فلا يسيه إسلام المرء إذا لم يؤمن باليوم الآخر قال سعدي الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة التي لا يسيه الإيمان بدونها Wa kullama izdadat ma'rifatuhu bi tafasilihi izdada imanuhu. Sebenarnya cara bahas seperti ini bahas yang lemah. Tatkala kita menyebutkan suatu poin, kemudian kita menyebutkan perkataan ulama, maka tercela bagi seorang pembahas kalau dia mencela ulama yang sekarang. Dia harus berusaha mencari ulama yang paling salah. Semakin dia mendapati perkataan ulama yang paling mendekati zaman Nabi SAW, maka itu lebih afdal. Ya. Cuma karena saya capek kurang apa waktu, sudah saya Sa'di aja lah lama-lama. Sebenarnya kalau dalam ini dihabisi sama teman-teman, eh ngapain tungkul saya Sa'di? Kalau e, dalam kondisi sidang itu. Ya, karena yang nyerang bukan guru saya aja, teman-teman saya juga menyerang. Karena yang menyerang dapat nilai juga. <laughs> Makanya, maka semangat untuk menyerang. <laughs> Seperti gini bakalan habis. Kita ngapain nukil Syekh Sa'di? Syekh Sa'di rahimahullah masyur ulama besar. Tapi ini perkataan apa? Makanya lucu kalau kemudian misalnya dalam perdebatan kemudian nukil perkataan ulama sekarang buat ulama sekarang sementara perkataan ulama-ulama dulu tidak diketahui. Ulama sekarang tentunya jauh ilmunya daripada ulama apa? Terdahulu ya. Ulama sekarang tentunya ilmunya jauh dari ulama terdahulu. Oleh karenanya, nasihat bagi saya pribadi dan juga pada para ikhwan-ikhwan sekalian, berusaha untuk mempelajari buku-buku ulama terdahulu. Karena kalau kita hanya ter, terpu, terpaku pada perkataan ulama sekarang, kita akan nggak mengetahui sumber, Tidak akan mengetahui sumber apa. Ya, memang kita mulai dari buku-buku ulama sekarang karena mempermudah. Seperti tulisan-tulisan Syekh Utsaimin, masya Allah, Syekh bin Baz dan yang lainnya, Syekh Albani. Ini adalah sulam jembatan untuk kita semakin meningkat ilmu kita. Setelah kita terbiasa dengan ulama sekarang karena mereka membuka kunci-kunci ilmu dan mereka memberikan subdah, memberikan uh, intisari dari agama ini, akhirnya kita sudah paham, mulai kita baca buku-buku ulama terdahulu. Ya, buku tafsir pun demikian kita baca buku-buku tafsir terdahulu Ibnu Jarir At-Tabari, Qurtubi misalnya, kemudian Uh, yang lain-lainnya Ibnu Katsir. Kita mulai baca buku-buku ulama terdahulu. Masalah akidah kita baca Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Qayyim rahimahullah yang dikenal yuqarrirun apa mentakrir akidah salafiyah ya. Sehingga dengan demikian akan semakin lapang, semakin luas cakrawala kita sehingga kita tidak terikat dengan perkataan ulama ulama uh, sekarang. Kita tahu dari mana mereka mengambil perkataan mereka tersebut. ثانيا فإن قضية اليوم الآخر hiya allati yaqumu 'alaiha bina'ul aqidati ba'da qadiyati wahdaniyatillah Salisan anna Allah Ta'ala kasiran ma yakrinul imana bihi wa bil yawmil akhir. Eh, apa benar bahwasanya qadiyah al-iman bil yawmil akhir dia adalah qadiyah eh, tsaniyah ba'da qadiyah eh, tauhid. Jadi kalau kita lihat terkis dakwah Nabi saw pertama tentang masalah tauhid. Yang kedua masalah iman bil yaumil akhir. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin Arab dahulu mereka mengingkari adanya hari akhirat. Mereka terjerumus dalam dua masalah besar. Pertama masalah kesyirikan, yang kedua mengingkari hari akhirat. Karenanya kita dapati banyak sekali surat-surat dalam Al-Qur'an berbicara khusus tentang yaumil akhir, terutama surat-surat dalam juz amma. Banyak, seluruhnya zalzala, al-infitar, at-takwir, semuanya nyebut tentang masalah apa? Al-iman bil yaumil akhir. Kenapa? Karena itu adalah al qadhiyatul kubra, perkara yang paling besar setelah masalah tauhid. Masalah tauhid. Dan orang-orang musyrikin Arab bersikeras untuk menolak hari akhirat. Mereka bersikeras. Kenapa demikian? Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya hawa nafsu, hawa nafsu itu punya peran dalam membina akidah seseorang. Hawa nafsu. Maksudnya bagaimana? Orang-orang musyrikin Arab, mereka ingin hidup bebas. Mereka ingin hidup sepuas-puasnya. Mereka ingin memuaskan hawa nafsu mereka. Jadi mereka tidak mau adanya hari kiamat. Karena kalau ada keyakinan hari kiamat, mereka akan terkekang. Apa namanya? Tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak. Jadi hawa nafsu mereka untuk memuaskan syahwat mereka, mengantar mereka bersikeras untuk mengingkari hari kiamat. Oleh karenanya kita dapati sebagian orang bersikeras membela bid'ah. Kenapa ada hawa nafsunya? Mata pencahayaannya di situ. Maka dia syahwat ini berpengaruh tentang apa namanya? Hukum-hukum yang dia tetapkan. Contohnya ada orang yang pemain musik misalnya, Antum bilang musik haram dia akan bersikeras tidak mau. Kenapa? Karena memang dia sumber nafkahnya di situ. Ya. Oleh karenanya syahwat sangat berpengaruh dengan akidah seorang, sangat berpengaruh dengan hukum-hukum seorang.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 تصديق مجرد لأنه تصديق مجرد لله ورسله فالمؤمن يؤمن بكل لأنه تصديق مجرد لله لأنه تصديق مجرد لله ورسله فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله سواء شاهده أو لم يشاهده وسواء فهمه وأقله أو لم يهتدي إليه أقله وفهمه بخلاف الزنادقة المكذبين للأمور الغيبة لأن أقولهم القاصرة المقصرة لم تهدي إليها فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ففسدت أقولهم ومرجت أحلامهم وزكت أقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله Rabi'an al-imanu bil yaumil akhir huwal muntaliqu li jami'il a'mali Salihati qala Syankiti wa qawluhu innahu dhanna an la yahur hadha dhannu mislu ma taqaddama fi haqqil mutaffifin Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ini yang paling penting bahwasanya di antara keutamaan iman bil yang akhir dia adalah uh, al-muntalaq atau yang pertama kali tempat bergeraknya atau uh, sebagai langkah awal dari seluruh amalan soleh. Seorang beramal soleh, dia akan rajin beribadah kalau dia beriman kepada hari akhirat. Tapi kalau dia kurang beriman dengan hari akhirat, maka dia akan bebas melakukan apa saja. Makanya Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Innahu dhanna alla yahur." Tatkala Allah menceritakan tentang wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun atau wara'a dhahri, adapun orang yang diberikan kitabnya di, dari belakangnya, maka uh, dia kenapa? Kenapa dia berbuat maksiat di dunia? Kata Allah, "Innahu dhanna alla yahur." Dia dulu menyangka bahwasanya dia tidak akan dikembalikan. Kalau orang menyangka dia tidak akan dikembalikan, tidak akan dihisap, maka dia akan berbuat seenaknya. Seperti wailul lil mutaffifin, orang yang berbuat curang tatkala menimbang, kata Allah, ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun, tidak akan mereka sadar bahwasanya mereka akan dibangkitkan di yaumin azim, ya. Jadi orang yang uh, beriman kepada hari akhirat dengan iman yang kuat, kita akan dapati dia sangat bertakwa kepada Allah, sangat rajin ibadah sangat mudah untuk bersedekah, sangat mudah untuk sholat malam, ya, sangat mudah untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW karena dia tahu bahwasanya ada hari akhirat. Dia rela untuk berkorban, ya. Tapi kalau kita dapati seorang malas-malasan beribadah, ya, pelit dalam bersedekah, yakin itu iman kepada hari akhiratnya kurang. Oleh karenanya wajar jika Nabi SAW mengatakan, "Wala yajtami' asyuh wal iman fi fi fi, uh, fi uh, qalbi Eh, fi qalbi abdi fi qalbi mu'min abadan. Tidak akan berkumpul antara rasa pelit dengan keimanan dalam hati seorang mukmin selamanya, ya. Karena orang yang beriman kepada hari akhirat akan mudah dia beramal saleh. مما يشعر أن عدم الإيمان بالبأس أو الشك فيه أو الشك فيه أو الشك فيه هو الدافع لكل سوء والمضيء لكل خير وأن الإيمان باليوم الآخر هو المنطلق لكل خير والمانع لكل شر والإيمان بالبأس هو منطلق جميع الأعمال الصالحة وقال لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان ولأنه أعظم باعث على الرغبة ورهبة والعمل واليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك الموجب للعمل ولهذا نجد فرقا كبيرا وبونا شاسعا بين سلوك من يؤمن بال من يؤمن باليوم الآخر وبين من لم يؤمن به Seperti ini, saya terpaksa menukil perkataan uh, Syekh Muhammad Alamin Asy-Shinqiti. Terkadang tatkala dalam dialog uh, masalah bahas, terkadang kita menukil perkataan ulama al-muasirin atau ulama al-mutaakhirin Kenapa? Karena perkataannya indah. Ya. Tidak kita temukan dalam perkataan ulama-ulama salaf. Maka penukilan seperti ini diberi uzur. Penukilan seperti ini diberi uzur karena terkadang ada perkataan-perkataan indah yang dilontarkan oleh ulama mutaakhirin, maka kita nukilkan seperti perkataan Syekh Muhammad Alamin Singkiti ini. Al-faslu Sani azabul khabari wa na'imuhu ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأذاب القبر وبنعيمه وينبغي أن يعلم أن أذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه وهو ما بين الدنيا والآخرة قال تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون Jadi uh, penamaan azab kubur uh, nama yang lain juga adalah azab al-barzakh. Jadi alam kubur yang benar adalah alam alam barzakh dan barzakh dalam bahasa Arab adalah sesuatu di antara dua eh, perantara. Dalam bahasa Arab artinya apa? Perantara. Allah mengatakan wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada barzakh, ada alam barzakh, alam perantara sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Jadi alam barzakh adalah alam perantara antara kehidupan dunia dengan Kebangkitan. Dengan hari apa? Kebangkitan. Alam namanya alam barzah. Alam itulah yang disebut dengan alam kubur. Kenapa dinamakan dengan alam kubur? Karena kebanyakan orang meninggal di kubur. Kebanyakan orang meninggal di kubur sehingga penamaannya mimbabi taklid ya bahwasanya karena kebanyakan orang yang dikubur maka dinamakan dengan alam kubur. Sesungguhnya penamaan yang lebih ini adalah alam barzah. Alam barzah karena meskipun orang tidak dikubur dia akan masuk dalam alam perantara tersebut. Suatu alam yang tidak kita ketahui hakikatnya meskipun jasadnya dijadikan mumi, meskipun jasadnya diselamatkan, meskipun jasadnya dikacain macam-macam, ya, tetap aja dia telah masuk, ruhnya telah masuk dalam alam barzah. Barzah katanya apa tadi? Peran perantara. Seperti perkataan Ibnu Arabi, eh, maqamun nubuwati fi barzakhin, huwaikir rasul wa dunal wali. Bahwasanya kedudukan kenabian di barzah, di perantara, yaitu di atas kerasulan dan di bawah wali. Di atas kerasulan dan di bawah wali. Jadi Ibn Arabi mengatakan yang paling tinggi adalah wali, kemudian nabi, baru kemudian rasul. Seharusnya dibalik. Harusnya yang paling tinggi apa? Rasul, kemudian apa? Nabi baru baru wali. Namun dia balik wali, kemudian nabi, kemudian rasul. Dan dia mengatakan maqamun nubuwwati fi barzakhin. Kedudukan kenabian di perantara. Jadi barzakh artinya perantara. Terus فالبرزه تسمية شرعية وردت في القرآن وتعريفه في اللغة ما بين كل شيئين أو الحاجز بين شيئين كما في قوله تعالى بينهما برزه لا يبغيان بينهما antara dua lautan tersebut laut apa namanya la eh, barzakhun la yabghiyan ada pembatas sehingga mereka tidak bisa bersatu ya, kita berdoa semoga Syekh Anif Tahir ya insyaallah akan datang mudah-mudahan bisa berceramah bersama Syekh Ali Hasan pada tanggal 22 Juni di Istiqlal ya. karena uh, Syekh Anis Tahir adalah orang Indonesia yang ya sudah jadi orang Arab <laughs> sudah jadi orang Arab lisannya lisan Arabi bahkan terkenal fasih dalam apa dalam berbicara kalau lagi ceramah sering masya Allah mengungkapkan syair-syair dan juga eh, nada-nada e, pembicaraan terakhir terkadang seperti syair padahal dia berbicara biasa. Di antara yang pernah dia ucapkan dalam ceramahnya dia mengatakan Syiah wa sunnah la yajtami'an. Kata Syiah dan sunnah tidak mungkin bersatu. Bainahuma barzahun la yabghiyan. Di antara keduanya ada barzah mereka tidak mungkin bersatu. Jadi kalau ceramah bagus. Ini ada kalimat yang saya selalu ingat dia mengatakan demikian. Sunnah wa Syiah la yajtami'an. Bainahuma barzahun la yabghiyan. Masya Allah. Orangnya fasih sekali. Orang Indonesia tapi ngalang-ngalin orang Arab. Terus. Fal barzahu ma baina dunya wal akhirati qabla al hasri min al mauti ila al ba'si. Faman mata faqad dakhala al barzah. Barang siapa yang meninggal pasti masuk alam barzah. Dari sini telah kita jelaskan berulang ulang bahwasanya tidak ada namanya ruh bergentayangan, enggak ada. Dalam Islam tidak ada ruh bergentayangan. Karena ruh kalau sudah meninggal dunia, maka dia akan masuk dalam alam barzah. Imam mendapatkan naim, imam mendapatkan azab. Kalau tidak dapat kenikmatan, maka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berkentayangan adalah jin-jin ya, mungkin yang mungkin apanya atau jin yang meniru-niru, bisa meniru suaranya, bisa meniru bentuknya. Tetapi kalau dari sisi uh, ruh maka ruh telah masuk dalam alam barzah. saya sering sampaikan tentang kisah uh, yang saya dengar tentang Syekh Albani rahimahullah tatkala ada seorang yang mengaku bisa mendatangkan ruh, maka Syekh Albani mengatakan, "Saya ingin kau datangkan ruhnya Imam Bukhari." Ya. Karena ada hadis yang ingin saya tanyakan. Ya. Kalau setan tidak bisa untuk ilmu hadis dia nggak paham setannya. <laughs> Akhirnya orangnya nggak bisa datangkan ruhnya Imam Bukhari. Ya. Kalau ruhnya Michael Jackson mungkin bisa lah, jinnya bisa niru-niru. Tapi kalau Bukhari nggak bisa ya, nggak bisa. Terus. أما إطلاق عذاب الخبر ونعيمه على عذاب البرزخ ونعيمه إنما باعتبار أن غالب الخلق مدفونون في القبور إذا ماتوا Qala Ibnu Qayyim fal maslubu wal hariku wal ghariku wa akilu sibai wa tuyuru lahu min adzabil barzah. Wa akilu sibai wa tuyuri lahu min adzabil barzah. Wa akilu sibai wa tuyuri lahu min adzabil barzah. Ibnu Qayyim orang yang disalib. Ini contoh orang yang disalib. Orang yang terbakar, tubuhnya jasadnya terbakar. Orang yang tenggelam, orang yang dimakan oleh binatang buas, orang yang dimakan oleh burung buas. Lahu min adzabil barzah dia tetap mendapatkan azab barzah wa na'imuhu dan dia juga mendapatkan kalau dia memang orang baik akan mendapatkan nikmat apa? barzakh. Eh, lahu min adabil barzakh wa na'imihi kistuhu alladhi taqtadhihi a'maluhu. Dia akan mendapatkan bagian daripada azabnya atau bagian daripada kenikmatannya sesuai dengan konsekuensi dari amalan dia. Ya, meskipun tubuhnya apa? dibakar, meskipun tubuhnya disalib, meskipun tubuhnya tidak dikubur. Dan jadi saya yang sering sampaikan bahwasanya dalil yang paling kuat akan hal ini adalah kisah Fir'aun laknatullah alaihi bersama para pengikutnya. Kita tahu bahwasanya Fir'aun jasadnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan al yauma nunajika bi badinika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu wahai Firaun. Dan kebanyakan pengikut Firaun tidak dikubur tapi meninggal dalam lautan. Mereka apa namanya? Innahum jundun mughraqun. Mereka adalah pasukan yang akan ditenggelamkan. Jadi tubuh mereka tidak dikubur, tapi tenggelam di lautan entah dimakan oleh ikan atau kemudian hilang tubuh mereka dan intinya mereka tidak dikubur. Namun meskipun demikian, dalam surat nanti akan kita akan datang ayatnya dalam surat Ghafir Allah mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa asyia wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Bahwasanya mereka Firaun dan para pengikutnya dipaparkan kepada api yaitu api dalam alam barzah atau api panasnya api dari api neraka yang sampai kepada alam barzah. Wa yauma taqumu sa'a dan pada hari kiamat kelak adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya kepada azab yang lebih pedih. Ini dalil yang sangat tegas bahwasanya Fir'aun dan para pengikutnya diazab dalam alam barzah sementara jasad mereka apa? selamat. Sementara jasad mereka tidak dikubur. Selama jasad mereka sementara jasad mereka tidak dikubur. Terus hatta law ulliqal mayyitu ala ru'usil asjar fi maha fi mahabir riyah la asaba jasadahu min azabil barzah hazzihi wa nasibihi hazzuhu hazzuhu wa nasibuhu walau dufina rajulu as-salihu fi utunin minan nar la asaba jasadahu min na'imil barzahi wa wa ruhahu nasibuhu wa hazzuhu wa yaj'alullahu an-nar ala hadha bardan wa salama wal hawa ala dzalika narun wasumuma fa anasirul alimi alama Fa anasirul alami wa mawaduhu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia Ibnu Qayyim meyakini meskipun seorang jasadnya selamat, jasad itu juga sedang diazab kalau dia memang berhak mendapat azab kubur. Meskipun pandangan mata kita melihat dia tidak di diazab. Kata beliau, sebagaimana orang sebagaimana orang yang digantung kemudian terkena hembusan angin, ya Allah akan menjadikan hembusan tersebut terasa panas bagi jasadnya. Kita tidak lihat, tapi ini masalah gaib dan ingat masalah gaib tidak bisa dikiaskan dengan masalah yang apa yang kita yang kita lihat. Demikian juga bisa jadi seorang soleh dibakar, dibakar dalam uh, tungku misalnya atau dalam tanur ya. Dalam atun itu apa disebut ini? Atun itu semacam tanur, tanur dimasukkan kemudian dibakar maka Allah akan menjadikan api tersebut e, dingin ya karena semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun mata kita melihat jasad dia terbakar dan hangus. Kata Imam Qayyim ini masalah gaib, tidak boleh dikiaskan ya. Jadi beliau tetap bersikeras Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya azab menimpa ruh dan jasad. Azab menimpa ruh dan dan jasad. Jadi ini masalah gaib ya. Tidak bisa kita kiaskan dengan apa yang kita lihat. Walau dufina rajulu salihu fi utunin minan nar la asaba jasadahu min naimil utun, ya, utun artinya eh, tanur. Utun ya, catatan nomor 6 wal utun bitasdid kata nur maknahu al mauqit yaitu tempat untuk pembakaran. Lihat lisanul Arab wa tajul arus. Dan saya ingatkan untuk ini juga salah kalau dalam bahasa apa namanya? dalam bahas kalau kita ingin mendefinisikan suatu kalimat dalam bahasa Arab eh, eh, kita berusaha menjadi kamus-kamus yang yang lebih qadim. Lisanul Arab adalah kamus minal mutaakhirin. Kamus belakangan. Dan hati-hati sebagian orang tatkala menulis bahas dia mengatakan qala Ibnul Manzur fi lisanil Arab. Ibnul Manzur penulisnya lisan Arab berkata dalam lisan Arab demikian demikian. Padahal Ibnul Manzur kebanyakan yang dinukil, dia nukil perkataan ulama terdahulu sehingga apa yang dituliskan dalam kitabnya lisan Arab bukan ucapan dia semuanya. Ya. Jadi kalau bisa kita nukil dari apa namanya seperti asyihah kitab-kitab yang terdahulu ya lebih baik. Tapi kalau nggak ada waktu maka yang ini juga tidak apa-apa. <laughs> Ini bahas tergesa-gesa ya. Ini bahas apa? Tergesa-gesa karena banyak kesibukan. Tapi ini kurang kurang mantap kalau kita nukil dari lisanul Arab atau tajul arus di Zabidi ya. Terus Fanasirul alami wa mawadduhu munqadatun li rabbiha wa fatiriha wa qalikiha. Kata Ibnu Qayyim seluruh unsur-unsur di alam ini, baik api maupun air, segala unsur-unsur kimiawi, ya, semuanya tunduk kepada penciptanya. Fatiriha sama penciptanya wa khaliqiha Terus yasrifuha kaifa yasha wa la yasta'si alaihi minha syai'un aradahu bal hiya tau'u masyiatihi mudhallalah munqadatan liqudratihi wa man ankara hadza faqad jahada rabbal alamin wa kafara bihi wa ankara rububiyatahu semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu Allah menjadikan api dingin itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala terus al-mabhasul awwal adillatu azabil qabri wa na'imihi المطلب الأول أدلة من القرآن نذكر هنا بعض الآيات الواضحة الدلالة في إثبات عذاب القبر قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب Artinya coba artikan secara bahasa An-naru yu'raduna alaiha An-nar ya, An-nar sini apa namanya uh, Mubtada ya An-nar yu'raduna alaiha Khabar Yu'radun waw jamaah kembali kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Jadi Fir'aun dan para pengikutnya dipaparkan kepada neraka. Apakah kepada api? Apakah api di sini adalah api dalam alam barzakh? Ya. Karena kalau kita lihat antum lihat dalam hadis-hadis seperti kisah Nabi SAW tatkala Isra Mi'raj. Nabi SAW melihat ada orang yang berdosa. Ada dua orang, satunya membawa kalalib seperti besi yang tajam kemudian ditarik sebelah sini Kemudian sampai robek, kemudian dia berpindah ke belakang, dia tarik lagi dari sebelah sini. Sebelum ini mulai ditarik, ini sudah sembuh lagi. Ditarik kemudian robek. Kemudian dia berpindah lagi ke sebelah. Terus demikian kerjaan dia, kata Nabi sampai hari kiamat. Kata Jibril menjelaskan kepada Nabi, dia diazab sampai hari kiamat. Menunjukkan azab itu azab kubur. Azab yang dilihat oleh Nabi tatkala Isra Mi'raj adalah azab kubur. Contohnya seperti ada orang yang pemakan riba yang dia berenang di sebuah sungai. Lihat, dalam alam barzah ada sungai. Maksudnya ini alam sendiri kan? Antum, antum jangan saya buka kuburan nggak ada sungainya. Ini alam tersendiri. Ini alam barzakh namanya. Ya. Disebut dalam hadis bagaimana Nabi SAW melihat orang tersebut berenang di sungai, kemudian yang satunya menanti dia dengan melemparkan batu di mukanya. Kemudian dia mau jalan lagi, kelempar lagi. Dan terus kata Jibril, sampai hari kiamat kondisi dia. Itulah pemakan apa? Pemakan riba. Ya. Ini menunjukkan alam barzakh, alam tersendiri alam tersendiri yang tidak bisa kita kiaskan dengan apa yang kita lihat. Oleh karenanya api di sini, annaru yuraduna 'alaiha eh, Fir'aun dan para pengikutnya dipaparkan kepada api. Apakah api di sini adalah api dalam kuburan ataukah api neraka? Karena disebutkan dalam hadis juga bahwasanya penghuni eh, kuburan yang diazab oleh Allah akan sampai kepada dia hembusan neraka jahanam. Sampai kepada dia hembusan neraka jahanam. Bagaimana sampainya Allah alam kita nggak tahu. Tapi yang jelas Allah menyampaikan dan dia oleh karenanya orang yang diazab dalam kuburan ingin agar tidak tiba hari kiamat. Karena kalau tiba hari kiamat dia akan adkhilu ala fir'auna syadal azab, akan dimasukkan kepada azab yang lebih pedih. Berbeda dengan orang mukmin, orang mukmin yang dikubur mendapatkan kenikmatan, dia berharap agar segera mendapatkan apa? Segera tiba hari kiamat supaya dia berpindah dari nikmat yang nikmat kuburan kepada nikmat yang lebih lebih lezat itu nikmat surga sehingga dia berharap segera tiba hari kiamat. Sementara orang yang diazab berharap ditunda hari kiamat. Oleh karenanya saya Allah alam bisawab, nar di sini apakah maksudnya neraka jahanam yang sampai kepada mereka anginnya dan hawanya ataukah api yang Allah buat dalam kuburan? Allah alam bisawab. Guduan wa asyia tatkala di pagi hari tatkala di pagi dan petang hari. Dan pada hari kiamat masukkanlah pengikut Firaun kepada azab yang lebih pedih. Ini dalil yang sangat tegas bahwasanya uh, azab di kuburan, azab di akhirat lebih berat daripada azab di kuburan. Terus Qala Ibnu Katsir wa hadhihi al-ayatu aslun kabirun fi istidlali. Qala Ibnu Katsir rahimahullah. Ini lupa, kurang apa ngetiknya lupa. Qala Ibnu Katsir. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa hadhihi al-ayatu aslun kabir fi istidlali ahli sunnati ala azabil barzakh fil kubur walam yadkur at-tabari rahimahullahu taala fi tafsirihi minasalafi ahadan yufassiru hadhihi al-ayah bi azabil akhirah. Ini ini ini seperti ini, ini bahas yang yang yang benar seperti ini caranya. kalau antum mendapat satu ayat, antum buka Ibnu Jarir At-Tabari. Dan dia Ibnu Jarir, Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya dan tafsirnya menyebutkan perkataan salaf, bahkan sering dengan sanad dia. Dalam ini apa namanya? Uh, ada beberapa pendapat. Pendapat pertama adalah begini dan yang berpendapat demikian adalah fulan fulan fulan kemudian disebut halnya an fulan an fulan an fulan an ibnu abbas ibnu abbas berkata an fulan an fulan an qatada an fulan an fulan dari demi demikian para salaf sehingga kita tahu tafsir ini ada beberapa pendapat di kalangan para salaf dan kitab yang paling bagus dalam hal ini adalah kitab Ibnu Jarir atau Bari. Setelah saya cek tentang ayat ini saya katakan di sini Ibnu Ibnu Ibn Jarir atau Bari tidak menyebutkan seorang salaf pun yang menafsirkan azab ini dengan azab apa? akhirat. Seakan-akan mereka sepakat bahwasanya azab ini adalah azab azab barzakh, azab apa? Azab kubur. Terus ولذلك قال القرطبي رحمه الله تعالى ردا على الفراء وجعل الفراء في الآية Kemudian al-farra seperti ini kalau dalam bahas ya ini sekalian belajar bahas ya. <laughs> dalam bahas misalnya siapa farra? Siapa al-farra? Siapa al-qurtubi? Siapa fulan? Siapa fulan? Dalam bahas kalau nama-nama ulama yang masyhur tidak perlu antum sebutkan kenalkan siapa dia, tidak perlu antum takrif dia. Seperti At-Tabari masyhur, Ibnu Katsir masyhur, ya, dan lain-lain ya Ibnu Qayyim, tapi Al-Farra tidak semua orang tahu. Dia masyhur bagi orang-orang yang bergulat dengan masalah bahasa. Yang kegiatan mereka selalu cinta dengan bahasa Nahu dan sorof, maka dia akan tahu tentang Al-Farra. Tapi orang-orang yang bergelut dengan akidah mungkin perlu tahu secara lebih dalam. Maka saya pun menyebutkan tentang definisi Al-Farra ya contoh saja coba kita baca wa huwa nomor 4 wa huwa siapa Al-Farra wa huwa wa huwa Yahya bin Ziyad Al-Kufi An-Nahwi wa huwa ajallu ashabil kisai kana ra'san fi an-nahwi wal lughah Ruya روى روي عن ثعلبة أنه قال لولا الفراء لما كانت عربية لما كانت عربية ولا سقطت لأنه خلصها خلصها لأنه خلصها وهذبها وضبطها قال سلامة بن عاصم إني لأعجب من الفراء kaifa yu'azzimu al-Kisai wa huwa a'lamu minhu bin nahwi. Jadi uh, katanya Al-Farra ajallu ashabil Kisai. Al-Kisai ulama dalam bahasa. Al-Farra salah satu muridnya yang paling top. Jadi disebut ashabul Kisai artinya muridnya Al-Kisai yang paling apa? Yang paling top. Kemudian disebutkan sini bahkan laulal farra lama kanat arabiyatun. Kalau tidak ada al-farra maka tidak ada bahasa Arab. Kenapa? Karena dialah yang e, meringkasnya, dia yang mengaturnya, menyusunnya kembali. Oleh karenanya Salam bin Asim mengatakan, "Saya heran melihat farra. Bagaimana dia mengagungkan Al-Kisai padahal dia lebih hebat daripada Al-Kisai?" Ini mungkin ada sebabnya. Artinya Farra belajar sama Al-Kisai dan dia mendapatkan ilmu dengan ilmu Al-Kisai maka dia pun menyusun ilmu yang baru. Tetap dia harus mengagungkan apa? Gurunya. Meskipun dia lebih hebat daripada gurunya karena dia berkembang gara-gara ilmu dari gurunya Al-Kisai. Maka keheranan ini tidak keheranan ini tidak pada tempatnya karena Al-Farra muridnya siapa? Al-Kisai. Terus. Wa qala Ibnu Al-Ambari, "Lau lam yakun li ahli Baghdad wal Kufah min ulama'il Arabiyyati illa Al-Kisai wal Farra, lakana lahum bihima lakana lahum bihima al-iftikharu 'ala an-nas." وقال yuqalu lil للفراء wa kana yuqalu lil Farra amirul mu'minin fi an-nahwi. وصنف الفراء للمأمون كتاب الهدود في النهو وكتاب المعاني واجتمع لإملائه خلق كثير منهم ثمانون قاديا قال الفراء أموت وفي نفسي من حتى شيء لأنها تجلب الحركات لأنها تجلب الحركات الثلاثة Jadi Farra sebelum meninggal dia mengatakan saya meninggal dan saya masih ragu tentang masalah hatta. <laughs> Jadi pikiran dia ngahu aja. <laughs> Kenapa? Karena hatta ini bisa mendatangkan tiga harokat. Yang datang setelah hatta bisa marfu, bisa majrur, bisa mansub. Maka dia saya masih pikir tentang hatta sebelum apa? <laughs> Meninggal. Untung dia tidak bilang saya masih pingin poligami sebelum meninggal. <laughs> Artinya lihat bagaimana ulama benar-benar serius dengan apa yang mereka apa? Yang mereka sibukkan. Ini masalah nahwa adalah masalah agama, bukan sekedar masalah eh, kesenangan dalam belajar bahasa, ini berkaitan dengan agama karena Al-Quran dan hadis dibangun di atas nahu dan dan sarrah. Tufiya wa tufiya rahimahullah taala bi tariqi Makkah sanata berapa itu? Mi'atain wa sab'ah hijriyah. Sanata mi'atain wa sab'ah hijriyah walahu salasun wa situna sanatan. Qala zahabi wa kana siqatan. Uh, ah, lihat beliau eh, jadi termasuk ulama-ulama terdahulu wafatnya tahun 207 Hijriah. Tahun 207 apa? Hijriah. Ulama uh, berarti ulama abad ke dua karena wafatnya di awal abad ketiga. Ini sekedar latihan jadi kalau antum bingung tentang satu ulama, cari definisinya, dari ulama tersebut. Di antara buku-buku yang mudah seperti bukunya uh, Az-Zahabi, Syiar Alam Nubala, antum cari latihan baca apa namanya? Baca biografi ulama. Karena kalau antum tidak cari, antum tidak akan dapat. Karena antum mau cari ulama sekarang nulis nggak ada. Ulama sekarang konsentrasi mereka berdakwah dan buku-buku tertentu yang mereka tulis. Oleh karenanya kalau antum membutuhkan suatu, antum bahas sendiri, antum bahas sendiri. Terus. Raddan alal farra coba. Walidalika qala al-Qurtubi raddan alal farra wa ja'ala wa ja'ala al-farra'u fil ayati taqdiman wa ta'khiran majazuhu. Adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adzab. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا فجعل الأرض في الآخرة وهو خلاف ما ذهب إليه الجمهور min intizamil kalami ala siyakihi ala ma taqaddama wallahu a'lam. Anda harus bedakan ulama lugah lain dengan ulama akidah. Al-Farra dia ahli lugah. Lihat, dia menafsirkan ayat ini, dia mengatakan ini maksudnya takdi, takdim wa ta'khir. Dia mengatakan ayatnya maksudnya eh, yauma taqumu sa'ah pada hari kiamat masukkanlah Firaun dan pengikutnya dalam azab yang pedih annaru yu'raduna 'alaiha maka mereka pun dipaparkan kepada neraka jahanam jadi kata dia yu'radun ini neraka jahanam adalah maksudnya di akhirat, bukan dalil untuk azab kubur karena ada takdim wa takhir. Namun ini dibantah oleh Al-Qurtubi, dibantah oleh Al-Qurtubi dan ini menyelisih pendapat jumhur ulama. Asalnya tidak ada takdim wa takhir. Tidak ada takdim wa takhir dan azab sebelumnya berbeda dengan azab setelahnya. Qala Ar-Razi ihtajja ashabuna hadhihi al-ayati ala isbati azabil qabri qalu al ayatu taqtadi aradun nari alaihim guduwa wa asyia wa laysal muradu minhu yaumal qiyamati Ar-Razi Ar-Razi ulama besar dari madzhab Asy'ariyah bahkan dia termasuk uh, uh, penyusun madzhab Asy'ariyah orang yang sangat diagungkan dalam madzhab Asy'ariyah lebih daripada orang-orang sebelumnya seperti Al-Ghazali dan tidak ada orang yang menyamai dia setelah Ar-Razi dan dia benar-benar tenggelam dalam ilmu filsafat. Tetapi anehnya orang-orang Asy'ariyah untuk masalah untuk masalah aliman bil yaumil akhir, mereka lebih taslim kepada dalil. Mereka lebih tunduk kepada dalil berbeda dengan masalah asma sifat. Kalau masalah asma sifat orang Asy'ariyah menggunakan otak mereka, menggunakan ilmu filsafat sehingga mereka banyak menolak sifat-sifat kata mereka ini mereka senantiasa menganggap kalau begini sama dengan makhluk. Mereka tidak berani mereka apa tidak berani menetapkan sifat tentang kepada Allah karena khawatirkan apa namanya tasbih atau tamthil dan macam-macamnya. Tapi kalau untuk al-iman bil yaumil akhir mereka lebih tunduk. Mereka lebih tunduk dan saya sangat tidak menganjurkan kepada para hadirin untuk membaca uh, tafsir Mafatihul Ghaib karangannya Ar-Razi. Saya sangat tidak menganjurkan karena kebanyakan juga belum bisa baca kitab. <laughs> Jadi tidak usah baca. Yang kedua yang tidak bisa baca kitab juga tidak perlu baca karena rozi ini dia sering menyampaikan syubhat-syubhat yang ada di otaknya. Terkadang dia jawab, terkadang dia tidak jawab. <laughs> Ya, katanya sampai disebutkan rozi itu kalau menyampaikan syubhat nakdan ya. langsung. Tapi kalau jawabannya apa namanya? Eh, apa dainan apa apa namanya kalau menyampaikan syubhat kontan tapi bayarnya utang Bantahannya utang, terkadang bantahannya belakangan, terkadang nggak dibantah. Sehingga orang yang baca yang tidak punya akidah yang kuat bisa terkena apa? Syubhat. Di sini dia menyampaikan coba, Ihtaj ashabuna bihadhil ayat ala itsbati adzabil qabr. Jadi sahabat-sahabat kami dari kalangan Asy'ariyah atau ulama Syafi'iyah berdalil dengan ayat ini tentang adanya azab kuburan. Qalu لأن قال لأنه قال ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب وليس المراد منه أيضا الدنيا لأن أرض النار عليهم غدوا وعشيا ما كان حاصلا في الدنيا فثبت أن هذا العرض إنما حصل بعد الموت وقبل يوم القيامة وذلك يدل على إثبات عذاب القبر في حق هؤلاء وإذا ثبت في حقهم ثبت في حق غيرهم لأنه لا قائل بالفرق hmm. uh, jadi bagaimana sisi pendalilan pendalilannya Allah menyebutkan mereka Fir'aun dan para pengikutnya sedang dipaparkan di api pagi dan sore, pagi dan petang. Dan pada hari kiamat mereka akan dimasukkan pada azab yang lebih pedih. Kata Rozi ini dalil tentang azab kubur. Karena azab ada tiga. Ada azab dunia, ada azab kubur, ada azab akhirat. Ada azab dunia, ada azab kubur, ada azab akhirat. Kalau kita tinjau dari azab dunia, kita dapati Fir'aun dan para pengikutnya tidak dibakar. Bahkan tenggelam dalam apa? Lautan. Bukan api malah air. Mereka disiksa di dunia bukan dengan api tapi dengan apa? Dengan air. Padahal dalam ayat disebutkan tentang api. Kemudian Allah menyebutkan dalam ayat tersebut goduan wa asyia, pagi dan petang. Kita tahu kalau di akhirat kelak tidak ada pagi dan petang, azab terus-terusan. Azab terus-terusan. Kalau begitu tinggal tersisa satu model azab yang di tengah yaitu azab kubur. Paham pendalilannya? Saya bilang azab pada tiga, azab dunia, azab kubur sama azab apa? Akhirat. Kalau kita tinjau dari ayat ini Allah mengatakan annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa Mereka dipaparkan kepada api pagi dan petang. Kalau kita tinjau dari azab dunia, maka ini bukan azab dunia. Karena Fir'aun dan para pengikutnya tidak diazab dengan api, tapi dengan air, ditenggelamkan. Kalau kita tinjau dari azab akhirat, juga bukan. Karena azab akhirat mustamir, terus menerus bagi orang kafir. Tidak ada pagi petang saja. Pagi, siang, sore semuanya dia apa? Dia azab. Sementara Allah menyebutkan azab mereka cuma pagi dan petang. Kalau begitu, yang dimaksud dengan azab ini adalah azab barzah. Kalau ternyata Fir'aun dan para pengikutnya diazab dengan alam dalam alam kubur, dalam alam barzah, maka demikian pula para pelaku maksiat yang lainnya karena tidak ada perbedaan antara pelaku maksiat yang A dan pelaku maksiat yang yang B. Ini sisi pendalilan siapa? Ar-Razi. Fa inkil, ah, ini seperti gini. Ar-Razi sering begini, fa inkil, kalau ada yang mengatakan demikian, dia nyampaikan syubhat. Fa inkil sering sekali dalam buku dia apa? Dalam buku-bukunya dia secara umum, baik buku akidah maupun dalam buku uh, dalam buku tafsir beliau. Kalau ada yang mengatakan demikian, bantahnya demikian. Kadang kalau ada yang mengatakan demikian, dia tidak jawab. <laughs> Jadi orang yang baca, loh, terus jawabannya bagaimana? Udah selama tinggal masuk syubhat. Enggak ada jawabannya. Baik, dia mengatakan fa ingkil. Fa ingkil awalan lima lam yajuzu an yakuna al muradu min ardin nari alaihim guduwa wa asyiya ardun nasaihi alaihim fid dunya. لأن أهل الدين إذا ذكروا لهم ترغيبا وترهيبا وخوفوهم بعذاب الله فقد عرضوا عليهم فقد عرضوا عليهم النار. Sekarang ada syubhat. Kata Razi. Bagaimana kalau ada yang mengatakan yang dimaksud bahwasanya mereka dipaparkan kepada neraka, maksudnya adalah nasihat tatkala mereka di dunia. Ini ini orang yang mencari azab kubur. Ini maksudnya adalah mereka Firaun, Firaun dan para pengikutnya dipaparkan neraka kepada mereka, maksudnya nasihat karena orang ahluddin, orang yang yang menasihati akan menyebutkan tentang neraka. Hati-hati kalian, kalau tidak beriman akan masuk neraka. Jadi maksudnya nasihat. Karena dalam nasihat tersebut disebutkan tentang apa? Neraka. Ini takwil terlalu jauh. Tapi ada yang mengatakan demikian, maka Rozi mengatakan kalau ada yang mengatakan demikian bagaimana bantahannya? Bantahannya? Wal jawab inna fid dunya qad urida alaihim kalimatun tudzakiruhum amrun nar تذكرهم أمر النار لأنه يعرض عليهم نفس النار فعلى هذا القول يسير معنى الآية الكلمات المذكرة المذكرة, المذكرة لأمر النار كانت تعرض عليهم وذلك يفضي إلى ترك ظاهر اللفظ Subhanallah, lihat bagus sekali Rozi dalam hal ini. Dia bilang ini menyelisih zahir. Zahirnya neraka benar-benar dipaparkan kepada mereka yu'raduna 'alaiha. Jadi mereka dipaparkan kepada neraka. Adapun nasihat-nasihat berarti kalau sebenarnya kalau maksudnya nasihat berarti yang dipaparkan nasihat bukan bukan narnya itu, bukan apinya, tapi kalau ditakwil sebagaimana takwil kalian, maka yang dipaparkan kepada mereka nasihat nasihat. Dan ini menyelisih zahir kata siapa? Razi. Sementara kalau masalah asma sifat dia nyelisih zahir semuanya dia selisih. Kalau masalah asma sifat dia nyelisih semua zahir. Tapi untuk masalah iman bil yaumil akhir dia tidak mau menyelisih zahir. Seandainya dia tidak menyelisih zahir dalam ini dan itu maka sungguh sungguh indah. Kita bilang jawaban yang lain ini pertama bantahan pertama bahwasanya ini menyelisih zahir. Yang kedua, tatkala seorang ahlul din, seorang beri nasihat, seorang beri nasihat, dia bukan hanya menyampaikan neraka, dia juga menyampaikan surga atau tidak. Saya misalnya menasihati pemabuk, saya akan bilang apa? Ya akhi ente jangan mabuk akhi, kalau ente mabuk ente masuk neraka. Tapi kalau ente sadar ente masuk surga. Berarti yang dipaparkan bukan cuma neraka tapi juga apa? Surga. Paham atau tidak? Paham. Kemudian disebutkan guduan wa pagi dan petang dan ini menunjukkan perulangan. Dan Fir'aun tidak terus-terusan mendakwahi Fir'aun. Apa Musa tidak alaihissalam tidak terus-terusan mendakwahi apa? Fir'aun tidak setiap pagi dakwahi Fir'aun. Petang tidak ada jadwal khusus untuk mendakwahi siapa? Fir'aun. Ya kapan Musa sampai dia dakwahi? Mau siang hari, mau malam hari, mau kapan saja, tidak mesti pagi dan petang. Paham bantahannya? Paham maksudnya? Siapa yang bisa ulang coba? Siapa yang bisa ulang syubhat dan bantahannya? Saya kasih hadiah. Cepat. Siapa yang bisa? Tidak ada. Oh, gimana ini? Nah, coba berdiri. Syubhatnya apa, bantahannya gimana? Masih ragu, belum terpikir. Ya, ada, ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu? Coba berdiri. Razi ini ahlul bid'ah bukan? Hah? Hah? Allah alam. <laughs> terus terus. Karena jika jika dikatakan bahwa yang dimaksud dengan dipaparkan itu adalah nasihat Iya. Ya? Ini yang pertama. Terus? Karena topiknya yang dipaparkan itu adalah Ap api. Apinya. Iya, Apinya. Ya, bukan Iya. Itu yang pertama. Itu dari Rosi. Terus dari Firanda bagaimana? iya, tadi saya kan bantah juga. Saya tidak mau yang Rozi, saya mau yang saya. Tadi saya ngomong apa? Lupa. Eh, nggak dapat tadi ya kalau gitu. Yang lain, yang lain. А что, hampir-hampir dapat hadiah tapi belum dapat. <laughs> Ulang-ulang coba gimana? Ulang pertama gimana? Hampir-hampir <laughs> ya, baru dapat sampulnya belum isinya. <laughs> Coba coba depan anak kurang dengar gimana? Iya ke depan sini. Gimana gitu ya? Apa kata Firanda? Tidak apa-apa, apa. Dengan makna juga tidak apa, tidak mesti apa namanya. Ya apa ya? Tadi Rozi bilang ini menyelisih zohir. Terus Firanda menambahkan apa mandanya? Iya. Iya. Iya, mau malam hari, mau siang hari, pada subuh sebelum subuh, pokoknya sampai nasihati. Eh, terus yang kedua. Hah. Oh iya, terus. Masih kurang satu, masih ada satu lagi. <laughs> Hah? Kan saya sebutkan dua bantahan, satunya lagi apa? Iya, saya, saya bantahan pokoknya. Terus kaitannya dengan ayat? <laughs> Aduh. <laughs> Terima kasih. Belum belum Aduh, gimana dapat hadiah gak ya? <laughs> Hah? Ada yang sempurna kan? Udah bagus, cuma kurang satu poin yang inginkan. Hah, lupa. Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Oh, Ustaz, enggak lah. <laughs> itu hadiah khusus nanti. <laughs> Jadi yang kedua tadi saya sebutkan bahwasanya mereka mengatakan nasoeh tentang neraka bosnya orang ini insya Allah ini ya siapa nama antum nanti anak kasih hadiah insya Allah. Nah, siapa namanya? Lupa. Putra. Putra ya Pak. Mas Putra insya Allah ada hadiahnya. Jadi yang kedua artinya kalau dikatakan enar disitulah cuma nasihat kita bilang orang menasihati targib wa tarhib cuma bukan menakut-nakuti dengan neraka juga mengiming-imingkan dengan apa? Surga. Oleh karenanya seharusnya ayatnya surga dan neraka dipaparkan mereka dipaparkan kepada surga dan neraka kalau memang maknanya nasihat. Tapi karena ini semua menyelisih zahir terus. Tsaniyan fil ayati ma yamna'u min hamlihi ala azabil qabri wa bayanuhu min wajhain. Ini syubhat kedua. Katanya tidak bisa dibawakan kepada azab kubur ya karena ada di dua sisi. Saya ulangi Rozi ini adalah ahlul bidah ya. Bahkan dia adalah uh, pemikir asyairah. Bahkan dia pembuat buku-buku asyairah. Ya, bahkan termasuk buku yang paling top adalah asasutakdis Taqdis. Asasul Taqdis yang dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Bayan Talbisil Jahmiyah. asasutakdis Taqdis buku tipis mungkin segini aja. Dibantah oleh Ibnu Taimiyah sekarang dicetak sekitar 8 jilid. Sekitar 8 jilid membantah asasutakdis Taqdis dan buku tebal-tebal. Ya, risalah doktorah gabungan empat orang kalau tidak salah. Khusus membantah buku Razi Asasu At-Taqdis dan isi buku tersebut semuanya syubhat. Semuanya syubhat yang menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah terutama tentang masalah al-asma wa sifat. الأول أن ذلك العذاب يجب أن يكون دائما غير منقطع وقوله يعرضون عليها غدوا وعشيا يقتضي ألا يحصل ذلك العذاب إلا في هذين الوقتين فثبت أن هذا لا يمكن حمله على عذاب القبر الثاني أن الغدوة والعشية إنما يحصلان في الدنيا أما في القبر فلا وجود لهما فثبت بهذين الوجهين أنه لا يمكن حمله هذه الآية على عذاب القبر Mereka mengatakan ini dua ini dua syubhat yang baru. Syubhat pertama, ayat ini tidak bisa dibawakan kepada azab kubur. Kenapa? dan saya ingatkan, eh, syubhat itu berulang-ulang. Sampai sekarang syubhat-syubhat seperti ini juga ada. Ya, syubhat itu diwarisi oleh para pemilik syubhat. Ya. Likuli kaumin waris. Setiap kaum ada pewarisnya. Ahlu sunnah wal jamaah ada pewarisnya. Ahlu syubhat juga ada pewarisnya. Di antara syubhatnya mereka mengatakan uh, bahwasanya azab kuburan terus menerus. Ini kenapa cuma pagi dan petang? Ini berarti bukan azab kubur tapi azab dunia. Jadi mereka ngeyel maksudnya apa? Dunia. Adab kubur harusnya terus-menerus tidak boleh berhenti. Yang kedua mereka mengatakan bahwasanya pagi dan petang itu tidak ada dalam alam kubur. Pagi dan petang itu hanya ada dalam alam dunia. Paham? Bagaimana bantahannya kita baca? Faljawab lima la yajuzu ay fil qadri bi isalil azabi ilaihi fi hazain waqtain summa inda qiyamil summa inda qiyamil qiyamati yulqa fin nar fayadumu azabuhu ba'da dzalik. Kata Razi, apa yang melarang? Mana dalilnya? Bahwasanya azab harus terus menerus. Tidak ada dalilnya. Kenapa tidak boleh cuma hanya pagi dan petang? Ini bantahan pertama. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selain pagi dan petang ada azab model lain. Orang kan kita sebutkan tadi azab di kubur yang Rasulullah SAW lihat kalau dalam Isra Mi'raj ada yang dipukul pakai apa? Batu, kemudian kepalanya pecah. Khusus untuk masalah api ini pagi dan petang saja. Kenapa harus api itu terus menerus? Paham maksudnya? Paham atau tidak? Aduh. Paham atau tidak? Jadi eh, ahli syubhat mengatakan kalau ini adab kubur harusnya terus menerus. Tidak hanya pagi dan petang. Jawabannya tidak harus terus menerus. Taif kalau ada pun yang terus menerus maka itu azab model yang lain. Ada azab model yang lain sebagaimana datang dalam hadis-hadis ada orang yang ininya dirobek terus menerus, ada yang kepalanya dilempar terus menerus. Adapun masalah api mungkin saja pagi dan petang saja. Ya, tidak ada larangan, tidak ada dalil yang melarang kalau bagian api azab yang berupa api cuma pagi dan dan petang. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua, لا يمتنع أن يكون ذكر الغدوة والعشية كناية عن الدوام كقوله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا Dalil yang kedua, bisa jadi pagi dan petang itu maksudnya adalah terus-menerus dan ini adalah ibarat uh, uslub bahasa Arab. Bahasa Arab tatkala ingin menyatakan terus-menerus mereka mengatakan pagi dan petang. Kita seperti itulah, siang malam main gaple terus. Atau misalnya pagi sore main gaple terus, artinya terus-menerus nggak berhenti main gaple terus. Bukan badadur nak main gaple, bukan tapi kita sebutkan pagi sore atau siang malam main gaple terus. Bukan berarti pada subuh nggak main gaple, pada subuh dia juga main gaple. Cuma kita ibarat kita dalam bahasa Indonesia siang malam. Ibarat dalam bahasa Arab pagi petang. Itu menunjukkan apa? Terus menerus. Contohnya seperti firman Allah di sini dalam surat Toha atau surat Maryam. Walahum rizkuhum fiha bukrota wa asyiya. Bagi mereka penghuni surga, rizki Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka pagi dan petang. Pagi dan petang. Padahal maksudnya apa? Terus menerus. Di surga kenikmatan terus menerus apa berhenti berhenti? Terus menerus. Namun Allah menggunakan takbir pagi dan petang. Ingat, Al-Quran dan hadis turun dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab. Sehingga terkadang menggunakan uslub bahasa Arab. Ini penting nanti ada pembahasan-pembahasan masalah akidah berkaitan dengan uslub bahasa Arab. Contohnya, seperti sabda Nabi, Lam yakmal khairon qad. Dia tidak beramal sama sekali. Ini diantara takwil para ulama, bukan berarti dia tidak punya amal sama sekali. Tapi itu uslub bahasa Arab, artinya amalan sangat sedikit. Amalan sangat sedikit. Contohnya mati samawati wal ardu wa am wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati eh, wa amma wa ammal eh, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha mati samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghairu majdud. Adapun orang-orang yang berbahagia maka mereka masuk dalam surga selama langit dan bumi. Kecuali yang Allah kehendaki. Uslub selama langit dan bumi maksudnya abadi. Ini uslub bahasa Arab. Ini ya, maksudnya dalam beberapa masalah kita harus paham tentang uslub apa? bahasa Arab dan kita mengetahui hal ini dengan kembali kepada buku-buku tafsir dan penjelasan para para ulama. Ini sekedar contoh eh, bukrotan wa asyiya maksudnya terus menerus tapi demikianlah usul bahasa Arab mengatakan mengatakan pagi dan petang. Terus. Amal qawlu bi annahu laisa fil qabri wal qiyamati ghuduwatun wa asiyatun. Ghuduwatun wa asiyatun. Ghuduwatun wa asiyatun. Qulna lima la yajuz ayuqala inda ayuqala inna inda husuli hadzainil waqtain li ahli dunya yu'radu alaihimul azab adapun mereka mengatakan di di kuburan enggak ada pagi dan petang kita jawab dari mana kamu tahu di kuburan tidak ada pagi dan petang ini yang pertama dari mana kamu tahu di kuburan tidak ada pagi dan petang sehingga mereka mengatakan ini adab dunia karena dalam kuburan tidak ada pagi dan tidak ada petang kita bilang dari mana dalilnya bahwasanya di kuburan tidak ada pagi dan petang Kemudian yang kedua, kalaupun tidak ada pagi dan petang, maka bisa jadi maksudnya pagi dan petang dunia. Jadi waktu pagi waktu paginya waktu pagi dunia dia dikasih api. Waktu petangnya dunia dia dikasih api. Paham? Tetap azabnya di alam barzah tapi waktunya berkaitan dengan waktu dunia. Intinya ini ini masalah ini masalah gaib, masalah gaib. Sementara mereka berusaha menolak alam kubur dengan berbagai macam takwil dengan berbagai macam uh, apa tafsiran-tafsiran yang keliru. Selesai ini dalil yang pertama tentang adanya adab kubur. Paham? Kita lanjutkan dalil yang kedua tentang adanya adab kubur. ثانيا قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون Artinya, perhatikan sini. Walau taro jika engkau lihat apa idz zalimuna fi ghamaratil maut tatkala orang-orang zalim orang musyrikin sering zalim maksudnya musyrik uh, tatkala orang-orang zalim dalam sakaratul maut wal malaikatu bafitu aidihim dan malaikat membentangkan tangan-tangan mereka malaikat tampar mereka akhriju anfusakum malaikat mengatakan keluarkanlah nyawa-nyawa kalian al yauma tujzauna adzabal huni maka pada hari ini mereka disiksa dengan azabul hun. Siapa yang bawa terjemahan? Coba lihat terjemahannya apa azabul hun itu terjemahannya apa dalam menghinakan. Ada yang lihat terjemahan? Hmm. Yang menghinakan, azab yang menghinakan. Kalau menghinakan azabul muhin, biasanya azabul apa? Muhin. Tapi sekarang azabul huni. Karena di sini uh, ada tafsiran hun artinya azab yang nanti akan saya sebutkan. Coba baca terus. Kalau intinya uh, eh, di situ ada al yauma pada hari ini berarti langsung. Al yauma tujuzauna Malaikat tidak Allah tidak mengatakan nanti pada hari kiamat kalian akan diazab. Tapi malaikat atau malaikat atau Allah mengatakan tatkala mereka dicabut nyawanya langsung al yauma hari ini juga kalian akan merasakan azab. Azab mana ini? Ya azab alam barzah. Paham? Allah tidak mengatakan nanti pada hari kiamat. Tapi Allah mengatakan saat ini juga, hari ini juga setelah nyawa dicabut langsung dapat apa? Dapat azab. Azab apakah itu? Dialah azab barzah atau azab kubur. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا خطاب لهم عند الموت وقد أخبرت الملائكة وهم صادقون أنهم wa hum sadiqun annahum hina idzin yujzauna adzabal hun walau ta'akhkhara anhum dzalika ila inqida'id dunya Jadi uh, kata Ibnu Qayyim ini perkataan malaikat. Jadi akhriju anfusakum al yawma tujzaun. Keluarkanlah diri kalian hari ini kalian akan diazab. Berarti azab tersebut adalah azab apa? Azab kubur. Ini dalil juga yang sangat kuat. Jelas bahwa ini ada azab, adanya azab kubur. kalau Ibnu Abbas kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma indal al-maut wal bastu ad-darbu, yadribuna wujuhahum wa adbarahum." Hmm. Nah, ini diantara uh, eh, kekuatan tatkala antum bahas ini namanya pembahasan antum berusaha menukil perkataan para sahabat dan itulah antum kenapa antum dikatakan salafi karena antum menukil pendapat para ulama salaf yang paling top adalah perkataan para para sahabat. Perkataan para sahabat. Dalam masalah apapun, berusaha ada salaf antum, berusaha ada salaf antum dalam masalah e, kalau antum tidak dapati perkataan sahabat, cari perkataan tabi'in. Kalau tidak ada perkataan tabi'in, cari perkataan aimatul arba'ah, min aimatul madzahib. Ya, ulama empat mazhab seperti Syafi'i, Malik, Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Hanifah. Kalau nggak ada yang di bawahnya lagi, ya mungkin eh, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Al-Qurtubi dan yang lainnya. Kalau enggak ada lagi ya ulama sekarang. Tapi berusaha antum ada ulama yang di belakang antum dalam membahas suatu permasalahan. ونذير هذه الآية قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وأيضا قوله تعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم dan bagaimana tatkala malaikat mematikan mereka malaikat yadribuna wujuhum adbarahum malaikat memukul wajah-wajah mereka dan dan belakang-belakang mereka. Ini langsung azab. Jadi waktu dicabut langsung apa? Dipukulin. Ya, pukulin itu sudah termasuk azab. Pukulan tersebut bukan berarti kalau tidak ada alam barzah, seakan-akan ruh mati terus selesai perkara. Hah? Dibukukan nanti dihidupkan lagi tatkala apa? Hari kiamat. Ini tidak. Allah menjelaskan begitu dicabut nyawa langsung menerima balasan. Ya. Langsung menerima balasan. Apakah dapat nikmat ataukah dapat azab? Ya, kalau terus ini ayat-ayatnya sangat jelas. Malaikat langsung memukul, memukul mereka. Terus. Idza qala al-hafiz rahimahullahu taala wa yashhadu lahu qawluhu taala fi suratil Fakaifa idza tawaffathumul malaikatu يَدْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ Surat Al-Kitab, surat apa itu? Hmm? Surat Al-Kitab surat apa itu? Surat apa? Surat apa? Hah? Surat dalam Al-Qur'an. Iya, surat apa? Hah? Muhammad. Ada tulisannya? <laughs> bingung-bingung <laughs> hadisnya di bawah surat Muhammad <laughs> terus وهذا وإن كان قبل دفن فهو من جملة العذاب الواقع قبل يوم القيامة وإنما أضيف العذاب إلى القبر لكون معظمه يقع فيه ولكون الغالب على الموتى أن يخبر وإلا فالكافر ومن شاء الله تأذيبه تأذيبه من الأصاة يعذب بعد موته ولو لم يدفن ولكن ذلك مهجوب عن الخلق إلا من شاء الله وقال ابن القيم رحمه الله تعالى فقول الملائكة اليوم تجزون عذاب الهون المراد به عذاب البرزخ الذي أوله يوم القبض والموت ونذيره قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبار وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق فهذه الإذاقة هي في البرزة وأولها هنا الوفاة فإنه معطوف على قوله يضربون وجوههم وأدبارهم وهو من القول المهذوف مقوله lidilalatil kalam alaihi kana dhairihi wa kilahuma waqi'u waqtil wafat waqi'un waqi'un waqtal wafat ini uh, dalil yang yang kedua saya kalau tidak salah nukil bahwasanya di antara makna alhun itu azab yang ringan kalau itu benar dalam bahasa alhun artinya suatu yang ringan maka semakin memperkuat adanya azab yang lebih pedih ya al-yauma tujzauna adzabal huni karena Allah tidak mengatakan azabun muhin. Kalau azabun muhin artinya azab yang menghinakan. Lahun dari hayyin maknanya ringan. Allah alam saya lupa saya nukil di mana atau saya baca di mana. Kalau seandainya al-haun itu maknanya dari e, maknanya hayyin perkara azab yang ringan ini lebih menguatkan bahwasanya ada azab yang ringan sebelum azab yang apa? Yang berat. Dia tetap azab berat tetapi dia dibandingkan dengan azab akhirat dia lebih lebih ringan. Di sini perhatikan sini Allah mengatakan walau taro seandainya kau lihat. Kenapa? Karena orang yang orang yang meninggal orang-orang kafir mereka akan tersiksa sejak dicabut nyawanya namun tidak ada yang lihat bagaimana mereka di sini Allah mengatakan wan naziati gharqa wan nasitati nashta demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras siapa mereka orang-orang kafir dicabut dengan keras wan nasitati nashta demi para malaikat yang mencabut dengan lemah lembut dengan lemah lembut sebagaimana air yang dituangkan dari cairan dengan penuh kelembutan. Adapun orang kafir dicabut nyawanya sebagaimana ada duri atau jarum yang di, di, di, dicabut dari kain wol yang kasat ya. Antum bayangkan kalau ada duri antum tarik dari kain wol kan apa? Sulit kan? Tapi harus ditarik. Kan kerasnya luar biasa. Krek krek krek krek patah ya. Inilah gambaran bagaimana eh, ruhnya orang-orang kafir dicabut. Dan mereka terazab, namun azab tersebut tidak kelihatan. Makanya Allah mengatakan walau taro kalau kamu lihat. Artinya tidak keli tidak kelihatan. Karena ini perkara yang goib. Kalau dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua orang akan masuk Islam. Kalau setiap orang Nasrani atau orang Buddha mati kemudian rambutnya berdiri kemudian matanya keluar darah semua orang masuk Islam. Saya nggak mau kayak gitu. Paham? Kemudian keluar asap dari telinganya. Ya. <laughs> Semua orang akan masuk Islam. Oleh karena ini perkara gaib. Meskipun dia meninggal dalam keadaan tenang, mungkin minum dengan minum obat atau disuntik apa sehingga mati, tetap saja jadi siksa. Namun tidak kelihatan karena ini masalah apa? Gaib. Allah mengatakan walau taro. Meskipun terkadang Allah nampakkan. Terkadang Allah nampakkan namun tidak harus. Paham? Seperti ada orang yang dikenal seperti orang-orang bejat, wajahnya hitam misalnya. Namun tidak harus, tidak harus dinampakkan. Ya, karena kalau setiap orang yang eh, kafir kemudian wajahnya hitam keluar asap telinganya maka semua orang akan masuk masuk Islam dan tidak ada yang mau jadi orang orang kafir. Terus dari yang ketiga. Qala ta'ala wa mimman wa mimman haulakum al a'rabi munafiqun wa min ahli al-madinati wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Allah berfirman dan di antara kalian wahai nabi dan para sahabatnya di antara orang-orang Arab Badui minal Arabi munafiqun. Orang-orang munafik. Subhanallah. Dalam Al-Qur'an ada celaan-celaan terhadap uh, al-Arab. Al-Arabu asyaddu kufran. Ya, orang-orang kafir paling keras kafir orang-orang Arab Badui paling keras kekafirannya. Saya punya teman orang Arab cerita, saya pernah buka ayat ini di tempat safar artinya di Saudi kan ada apa namanya? Ada tempat-tempat singgah, di situ ada masjid, ada Al-Qur'annya. Pernah saya dapati kalimat al-Arab itu digeret sama <laughs> orang. Rupanya ada orang Arab itu tidak terima. <laughs> Dia apa kalimat Arab itu berusaha dihilangkan dari apa? Al-Quran. <laughs> Ini membuktikan mereka parah. Orang-orang Arab Badui ya. Tapi sekarang hampir tidak ada, Tapi jarang orang Arab Badui, rata-rata sudah modern, rata-rata sudah modern. Tidak ada Arab Badui yang kemudian ke masjid kencing lagi di seperti zaman Nabi sudah nggak ada. Sudah nggak ada sekarang, sudah pintar, sudah punya HP, sudah macam-macam ya, sudah keren-keren ya. Ini di zaman Nabi SAW. Oleh karena disebutkan di antara eh, orang-orang, kata orang-orang Syiah sering mengatakan bahwa lihat para sahabat murtad setelah setelah Nabi SAW meninggal. Bukti zaman Abu Bakar sudah muncul orang murtad yang banyak. Jawabannya tidak. Itu yang murtad di zaman Abu Bakar orang-orang Arab, orang Arab Badui. Orang-orang Badui, orang Arab Badui di antaranya yang kemudian enggan membayar zakat, ya di antaranya murtad ya, dengan mengatakan zakat tidak lagi wajib, ya. Karena Allah mengatakan eh, khudh min eh, Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya. Kata Allah khudh min amwalihim. Khudh ini kembali kepada Nabi SAW. Setelah Nabi meninggal tidak ada lagi khudh. Khudh kan domainnya satu kan domain mukhatab. Khudh min amwalihim. Ambil engkau wahai Muhammad harta mereka. Setelah Muhammad SAW meninggal sudah nggak ada bisa nggak bisa lagi dipraktekkan ayat ini sehingga mereka enggan bayar bayar zakat. Kebanyakannya orang Arab, Arab Badui. Kata Allah di antara seputar mereka ada Arab Badui orang-orang munafik. Wa min ahli Madinah dan di antara penduduk kota Madinah juga ada orang-orang munafik. Maradu ala nifak. mereka parah dalam kemunafikan mereka. La ta'lamuhum, kau tidak tahu siapa mereka? Nahnu na'lamuhum. Kami mengatakan ini dalil bahwa si Nabi tidak tahu isi hati manusia. Karena kemunafikan berkaitan dengan isi hati. Kalau Nabi tahu isi hati manusia, maka seluruh orang munafik akan diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi mengatakan, la ta'la, ternyata Allah mengatakan, la ta'lamuhum. Engkau tidak tahu mereka. Berarti Nabi tidak tahu isi hati manusia karena Nabi SAW hanya berhukum dengan yang zahir. Muncul orang-orang sekarang yang kemudian berbicara tentang isi hati manusia. Oh itu orang fatwanya begini karena begini. Oh itu orang buat tulisan karena begini-begini. Oh karena masalah nawaya. Tidak boleh kita berbicara tentang niat-niat seorang. Serahkan niat kepada Allah Subhanahu wa taala kita hukum yang rohirnya saja. Jangan terlalu canggih sampai mengetahui niat apa orang lain dengan tuduhan yang macam-macam. Terus, pak dzakara Razi? Sudah. Nah, habis itu. Oh ya sudah kamu. Apa lagi sedikit? Enggak, sini, sini sampai sampai nomor 4. Dzakara Razi. Baik. وقد ذك وقد ذكر الرازي سبعة أوجه في تفسير قوله تعالى سنعذبهم مرتين. Kami akan mengadab mereka dua kali. Dua kali ini maksudnya azabnya apa? Ini jadi pendalilan. Kami mengadab orang-orang munafik tersebut dua dua kali. Terus وستة أقوال منها على أن إحداهما هي عذاب القبر وإنما الاختلاف في الأخرى Jadi Ar-Razi menyebutkan ada tujuh pendapat dalam masalah ini. Razi dalam tafsirnya sering menyebutkan khilaf ulama. ada tujuh pendapat dalam masalah ini. Di antara tujuh tersebut, enam pendapat. Semuanya sepakat azab yang dua azab tersebut. Satunya azab kubur. Satunya mereka hilaf. Ada yang azab dunia, ada yang azab ini, azab anu. Tapi semuanya sepakat salah satunya azab apa? Azab kubur. Di antara enam pendapat para ulama. Terus. Summa khatamahu biqaulihi wal awla ayyuqala maratibul hayati salasatun. Hayatul dunya wahayatul qabri wahayatul kiamati. فقوله سنعذبهم مرتين المراد منه أذاب الدنيا بجميع أقسامه وأذاب القبر وقوله ثم يردون إلى أذاب عظيم المراد منه العذاب في الحياة الثالثة وهي الحياة الكيامة. Ini pendapat yang dikutip oleh Razi. Allah mengatakan summa eh, sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila adzabin azim. Kami akan mengadap mereka dua kali, kemudian kami akan kembalikan kepada azab yang pedih. Azab yang pedih jelas ini azab akhirat. Tinggal kami akan menghadap mereka dua kali maksudnya apa? Kata Rozi, kehidupan ada tiga, ada kehidupan dunia, kehidupan barza dan kehidupan apa? akhirat. Maka dua azab ini salah satunya azab di dunia, salah satunya azab di akhirat. Azab di dunia walau alam seperti apa? Kata yang jelas mereka di azab di dunia dan mereka akan diazab di di akhirat. Ini dalil akan adanya azab kubur terus. Wa hadza yuwafiqu ma dzakarahu Ibnu Jarir At-Tabari fi tafsirih. Qala rahimahullahu wa qawluhu azibuhum marratain يقول سنعذب هؤلاء المنافقين مرتين إهداهما في الدنيا والأخرى في القبر ثم اختلف أهل تأويل في التي في التي في الدنيا ما هي؟ hiya. Ini kuat Ibnu Jarir atau Bari menukil pendapat salah. Dan Ibnu Jarir atau Bari menyebutkan sepakat bahwasanya uh, dua azab ini salah satunya adalah azab apa? Kuburan. Tinggal satunya azab dunia ini bentuknya seperti apa khilaf di antara para salaf. Paham? Tapi mereka sepakat bahwasanya dua azab ini salah satunya adalah apa? Azab kuburan. وذكر اختلاف العلماء ثم قال رحمه الله على أن في قوله جل, جل ثناؤه ثم يردون إلى عذاب عظيم دلالة على أن العذاب في المرتين كلتيهما قبل دخول قبل دخولهم النار والأغلب في إحدى المرتين أنها في القبر Baik kita apa namanya e, istirahat ya 15 menit ke depan. E, insya Allah kita akan lanjutkan lagi e, kajian bersama Al Ustaz Kiranda Andirja e, bagi para ikhwan yang e, apa namanya nanti makan snack atau para akhwat e, harap diperhatikan e, sampahnya ya agar masjid kita dan tempat pengajian kita tetap bersih Kemudian kami umumkan lagi acara ini disiarkan oleh Radio Majas ya dan dirilai oleh beberapa radio diantaranya Radio Izaatul Khair, kemudian Radio Al Hikmah Banyuwangi dan radio-radio yang lain. Ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.